Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, halaman 18, perhatikan baik-baik. Yaitu kisah yang sering antum dengar yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang keberapa ini? Yang kedua. Hijrah pertama kali dari mana? Dari Makkah ke Habasyah ke Ethiopia sudah kita jelaskan. Setelah itu Rasulullah berdakwah, mendakwahkan agama Islam dengan utusan-utusan beliau mengutus ke Madinah. Dua orang kemarin yang Amr bin Umi Maktum sama Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, ternyata berhasil menarik perhatian banyak orang yang masuk Islam. Setelah itu ketika bertepatan dengan apa? Dengan musim haji, mereka berbondong-bondong datang ke Mekah. Ada yang mereka secara diam-diam bertemu Rasulullah berbayat. Enggak lama kemudian terjadilah hijrah dari Makkah ke Madinah karena di Madinah sudah banyak kaum muslimin. Paham ya? Di Madinah sudah, sudah apa? Sudah banyak kaum muslimin yaitu di antaranya orang-orang Ansar yang terdiri dari dua marga yang besar apa dan apa? Orang-orang Ansar terdiri dari dua kabilah besar, suku besar apa-apa? Apa dan apa? Aus dan Khazraj Paham ya? Yang yakin ya, Aus dan Khazraj. Dua marga besar orang-orang Ansar apa tadi? Aus dan Khazraj. Paham ya? Itu marga besar. Setelah itu barulah hijrah. Sekarang kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah hijratun nabi sallallahu alaihi wasallam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kitabnya itu Walam yabqa bi Makkah minal muslimin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ali. Masya Allah. Ternyata sudah berbondong-bondong. Kan awal mulanya kemarin setelah bayah Aqabah yang kedua, bayah Aqabah yang kedua, kan Rasulullah memilih berapa kemarin? 12 pemimpin kan? Nah, barakallahu fikum 9 dari eh, Khazraj, yang 3 dari Aus. Ada dua wanita di situ kan? Umum Umarah. Kemarin bacanya Umum Imarah yang tepat Umum Umarah Ummu Umarah Nusaibah bintu Ka'ab. Eh, yang putra beliau eh, Habib namanya. Nah, barakallahu fikum itu terbunuh, dibunuh oleh Muslim al-Kadzdzab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu mereka apa? Izin untuk apa? Untuk bergabung dengan ahlu bai'ah Aqabah. Tapi ternyata Rasulullah mengizinkan untuk apa? Hijrah saja. Berangkat mereka berbondong-bondong hijrah, ya enggak? Barulah di Mekah tinggal tersisa yang belum berangkat siapa? Tersisa siapa? Atau pertama kali dulu? Pertama kali yang hijrah dari Madi, dari Makkah ke Madinah siapa kemarin? Abu siapa? Abu Salama Paham ya? Istrinya dan anaknya tertahan. Paham ya? Sampai selama setahun. Setelah itu baru mereka bisa menyusul. Paham ya? Karena apa? Karena ya namanya orang kufar Quraisy yang menghalang-halangi. Nah, sekarang hijrahnya Rasulullah kita lihat sallallahu alaihi wasallam wa kami yabqa bimaka minal muslimin ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Ali radhiyallahu Ma Di Mekah tidak tersisa lagi kecuali Rasulullah, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu Ma Aqama bi amrihi lahuma. Mereka berdua nah Kalau fikum tinggal menunggu saja. Paham ya? Menunggu perintah. nam Wa illa padahal posisinya seperti itu, Naam, mani'taqalahul musyrikun kurha. Maksudnya posisinya itu orang-orang musyrik itu pengennya apa? Pengennya menculik, mengambil Rasulullah secara paksa pengennya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Pengennya Rasulullah apa? Ingin orang-orang musyrikin menculiknya, mengambil secara paksa. Itu keinginan mereka. Nah, barakallahu fikum. Namun Rasulullah dan Abu Bakar, nah barakallahu fikum, mereka apa? Mereka tidurnya, istirahatnya, sembunyinya di rumah Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Dikepung rumahnya, kita lihat biar tambah jelas. Waqat a'adda Abu Bakar radhiyallahu anhu jihazahu wa jihaza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muntadhiran hatta ya'danallahu azza wa jal. Dan sungguh Abu Bakar sudah mempersiapkan bekalnya dan bekalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menunggu perintah menunggu perintah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala namli rasulihi sallallahu alaihi bil khuruj ini nunggu perintah ketika diizinkan perintah untuk keluar berangkat hijrah berangkat itu nunggu tinggal nunggu tapi nunggunya di rumah siapa tadi di rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu na'am falamma kanat lailatun kemudian tatkala eh, di suatu malam hamal musyrikun bil fathi bil fathi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mereka orang-orang musyrikun berkeinginan kuat untuk menculik, membunuh Rasulullah SAW. Wa arsadu alal bab akwaman. Mereka apa? Mengutus, mengepung di pintu-pintu banyak orang dikepung. Jadi bagaimana caranya? Mereka mengepung itu nanti kalau Rasulullah keluar langsung dibunuh gitu loh. Pengennya mereka, tapi ternyata apa? Gagal. Allah telah gagalkan. Allah telah bikin mereka tidur semuanya. Adapun riwayat yang mengatakan disawuri pasir, paham ya? dilempar pasir kemudian mereka pingsan itu riwayatnya lemah. Paham ya? Ada riwayat yang dilempar romel-romel itu romel itu kan pasir. Semacam pasir dilempar, lemparkan ke matanya langsung akhirnya apa? Mereka pada buta, pingsan itu hatinya lemah. Yang sahih mereka Allah Taala tidurkan mereka. Allah Taala bikin mereka buta. Ya, dengan tertiduran itu, tertidur. Nah, kita lihat. Idza kharaja anam, idza kharaja alaihim qataluh ini. Tujuannya ini pintu-pintu semuanya eh, mereka kepung. Tujuannya apa? Apabila keluar, eh, apabila keluar Rasulullah atau Abu Bakar keluar dari itu, qatalu, mereka akan bunuhnya. Falamma kharaja alaihim, namun tatkala Rasulullah keluar, lam yarahum minhum ahadun. Tidak ada seorang pun di antara mereka melihatnya, bayangkan. Dibikin Allah Taala buta. Paham ya? Dibikin mereka tertidur. Paham ya? Rasulullah keluar bersama Abu Bakar aman. Nah, tapi keluarnya enggak hanya berangkat ke Madinah enggak dua orang ya. Nyewa, nyewa orang penunjuk arah. Eh, enggak ada Google Map itu enggak ada ya. Saat itu adanya ya manual. Nyewa orang yang ahli dalam apa? Dalam bidang perjalanan tahu. Kalau ke Madinah jalannya ini, ini, ini tahu. Karena orang kadang ada seperti itu ya ahli. Jadi tahu jalan-jalan apa istilahnya? Jalan setapak tahu. Eh, kalau istilahnya kita jalan tikus lah Jalan yang aman, tepat, tahu gitu ya. Naam. Namanya siapa nanti namanya? Abdullah bin Uraikid kita lihat. Naam. Summa khalasa ila baiti Abu Bakar kemudian khalasa itu wasala artinya bahwa itu sebutkan khalasa wasala artinya. Kemudian sampailah ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fa kharaja min khawqah. Kemudian mereka berdua keluar melalui khawqah. Khawqah itu Nah barakallahu fikum enam tempat cahaya. Jadi kalau misalkan dalam rumah itu kadang ada semacam ruangan, ruangan itu tidak apa? tidak tertutup. Paham ya? Tidak tertutup sehingga apa? sehingga ketika keluar dari situ aman. Paham ya? Nah, seperti itu. Khawfah seperti bahwa itu kawah fil bait tuaddi ila ila dau. Itu tempat apa? Tem ruangan tempat cahaya. Paham ya? Nah, kemudian mereka berdua keluar dari kau fi dari Abu Bakar Lailan. Keluar malam hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum keluar dari rumah Abu malam hari wa qad istajara Abdullah bin di dihafal ini. Mereka berdua Rasulullah dan Abu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq menyewa Abdullah bin Uraikid. Menyewa siapa? Menyewa Abdullah bin Uraikid wa kana hadiyan khirritan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Khirritan pakai ta ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya Abdullah bin Urwaikah itu adalah orang yang punya apa kemahiran, hadian, penunjuk arah, khiritan. Dia itu pandai masalah peta. tahan peta, ya enggak? Nah, jadi dia paham peta jalur dari Makkah ke Madinah itu paham. Disewa Abdullah bin Uraikat. Padahal Abdullah bin Uraikat itu orang kafir. Disewa tapi kan dia amanah, terpercaya. Ya, namanya kan dapat uang, paham ya? Bisnis, nah, namanya disewa Nah kita lihat mahiran bidalala ila ardil Madinah. Abdullah bin Urwaik itu pandai mahir, pandai faham mengenai penuju arah menuju Madinah. Jalan menuju Madinah tahu dia. Abdullah bin Urwaik. Nah, kita lihat bagaimana caranya beliau hingga sampai ke Madinah. Wa aminahu. Nah, dan apa? Nah, barakallahu wa aminahu ala dzalik dan mereka berdua siapa? Rasulullah dan Abu Bakar menganggap apa Abdullah bin Waqid itu orang amanah sudah, dianggap percaya sudah percaya dengan Abdullah bin Waqid. Ma'anahu kana ala dini qaumi padahal Abdullah bin Waqid ini di atas agama kaumnya. Eh, agama na'am kesyirikan, agama kufar, kan itu na'am. Wa sallama ilaihi rahilatihi rahilatai rahilataihima. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyerahkan dua kendaraannya. Dua kendaraannya diserahkan disuruh siapa Abdullah bin Uraiqid wa wa'adahu ghara saurin ba'da salatin Rasulullah dan Abu Bakar mengatur apa perjanjian ini kendaraan ini kamu pegang dulu nanti kita berjanji setelah tiga hari kamu datang ke Gua Saur jadi Rasulullah Abu Bakar berjalan menuju ke mana? ke Gua Saur sembunyi di situ berjanji eh, melakukan perjanjian dengan Abdullah bin Uraiqid setelah tiga hari datang ke sana lah terus makannya pakai apa ya makannya? Kira-kira. Eh? Makan apa kira di situ? Dikirim oleh anaknya. Putrinya Abu Bakar Siddiq ngirim makanan tiap hari. Paham ya? Nah, nanti disebutkan nanti Naam barakallahu fikum, putrinya Abu Bakar Siddiq itu yang mengirim makanan. Jadi bukan berarti enggak makan, makan. Paham ya? Makan. Kita lihat sedikit lagi. Falamma hasala fil ghar. Kemudian tatkala sampai di gua, ammallahu ala Quraisy khabarahuma. Allah telah bikin buta orang Quraisy mengenai kabar mereka berdua. Kemana ya dua orang itu nggak ada? Orang Quraisy nggak tahu. Karena nggak tahu nanti apa? Mencari mereka. Setelah mencari, ternyata apa? Sampai di gua itu pun nggak tahu juga kalau ternyata Rasulullah dan Abu di dalam gua itu. Dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah yang sering antum dengar, guanya ditutupin apa? Sarang laba-laba. Nah, itu lemah. Paham ya? Nah, sarang laba-laba biar mengelabui berarti enggak ada orangnya itu kisahnya itu lemah. Ya, sebutkan oleh Nah, barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri ketika beliau mengajarkan kitab ini, nah kitab Al-Fusul saat itu beliau mengatakan riwayat yang menyebutkan karena ini kan ringkasannya. Kalau antum baca kitab aslinya ada sana kisahnya itu. Paham ya? Jadi ketika orang orang-orang kafir Quraisy mencari di eh, di gua gini, begitu nengok di bawahnya ternyata apa? dipenuhi dengan sarang laba-laba. Oh, berarti nggak ada orangnya. Nah, itu lemah itu kisahnya itu. Paham ya? Bahkan mereka apa? nggak sempat melihat ke bawah, dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Falam yadru aina dhahaba. Mereka nggak tahu kemana mereka berdua pergi. Jadi kisahnya itu nanti masih panjang. Kesimpulannya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq masih menyewa apa? Menyewa orang penunjuk arah Abdullah bin Uraiqit mengatur mengadakan perjanjian suruh datang ke gua Saur setelah tiga hari Rasulullah berangkat sama Abu Siddiq nunggu di sana paham ya nunggu di sana nah barakallahu fikum Allah telah bikin orang-orang kufar Quraisy buta buta kabar nggak tahu kabarnya di mana Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu nanti setelah dicari ini sebelum kita baca ya nanti setelah dicari sampai di mulut gua Abu Bakar sempat khawatir Abu Bakar sempat khawatir sampai-sampai mengatakan apa? mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah law nadara ahaduhum tahta qadamaihi la abasarana Nam ya? ya Rasulullah kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kaki mereka ini saya akan nampak kita. Apa kata Rasulullah wasallam La tahzan innallaha ma'ana. Ma dhannuka bisnaini Allah salisuhuma? Jangan sedih, Allah telah bersama kita. Apa pendapatmu? Kita dua orang tapi Allah yang ketiganya. Paham ya? Setelah itu mereka apa? Mengadakan sayem Sayem apa? Sayembara. Mengatakan sayembara, barang siapa yang bisa menjumpai, mendapatkan Rasulullah Abu Bakar Siddiq, dapat berapa ekor unta? 100 ekor unta. Langsung kabar sampai ke kampung namanya Mudlij. Namanya apa? Kampungnya Mudlij. Di situ ada Surakah bin Malik bin Ju'sum. Paham ya? Di situ nanti, nambarakallahu fikum, Surakah ngejar Wah ini sayembara seratus ekor onta sembarangan, seratus ekor onta. Paham ya? Kejar sama dia. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah mendoakan langsung apa? Nam kedua kakinya enam kuda yang dipakai tadi itu langsung apa? Langsung tersungkur dan masuk ke tanah. Paham ya? Ini sebutkan nanti ya. Setelah itu minta didoakan doakan biar biar biar bisa jalan lagi tapi kami berjanji tidak akan menyerahkan kepada mereka. Doakan akhirnya Rasulullah menulis surat, surat ini agar sampai kepada mereka Nah barakallahu fikum Surah bin Malik tidak lama kemudian dan di akhir hayatnya ternyata beliau sudah masuk Islam. Ketika haji wada bertemu Rasulullah sudah masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.